Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita di Senin sore ini pada pertemuan ke-18 pada pelajaran kita Sahih al Bukhari yakni di tanggal 27 eh, Jumadal Ula 1445 Hijriah bertepatan dengan 11 Desember 2023 Masehi. Ayol ikhwah, kita masih terus berusaha untuk membahas kitab yang merupakan karya besar al imamul bukhari rahimahullah Al-Jami'ul Musnadus Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi yang dikenal dengan Al-Jami'us Sahih atau Sahihul Bukhari karya Imam Al-Bukhari yang lahir pada tahun 1194 Hijriah dan wafat pada tahun 256 Hijriah yang ini merupakan Asahul Kutub kitab yang tersahih ba'da kitabillah setelah Al-Qur'anul Karim yang diikuti kemudian kemudian dengan Sahihil Muslim yang mana dua kitab ini Sahihil Bukhari dan Sahih Muslim merupakan kitab yang diterima oleh umat, dipersaksikan oleh umat, disepakati oleh umat sebagai kitab tersahih ya dan merupakan rujukan utama kaum muslimin ya terkhusus ahlus sunnah wal jamaah di dalam sunnah rasul alaihi salatu wassalam ayol ikhwah kita masih di kitab batil wahyi yang kita di hadis terakhir dan ini merupakan hadis yang sangat panjang yang mana pada hadis ini merupakan kisah bagaimana Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan selaku pembesar Quraisy yang menanyakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Yang karenanya Imam Bukhari meletakkan hadis ini pada kitab Badil Wahyi. Yang dalam hadis ini menunjukkan kesimpulan dua tokoh besar Heraklius selaku raja Romawi yang merupakan raja kerajaan Nasrani ya dan Abu Sufyan yang merupakan pembesar kaum musyrikin Mekah kala itu. Nah, yang dalam kesimpulan yang dalamnya kesimpulan-kesimpulan penting diantaranya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memiliki nasab yang mulia, dilahirkan dari nasab yang mulia. Ya dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diakui, diketahui kedudukan dan kemuliaannya di tengah-tengah umat sehingga tidak ada alasan untuk menolak karena tidak tahu siapa orang ini. Tapi diketahui kedudukan nasabnya yang mulia di tengah-tengah umatnya. Ya. Kemudian bahwa dibuktikan Rasul ini tidak ada seorang pun sebelum beliau yang menyerukan dengan seruan ini yang berarti Rasul tidak meniru. Ya. Beliau benar-benar menyampaikannya ini karena itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nasab kakek-kakek beliau ke atas tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan sehingga Nabi ketika berdakwah bukan karena kepentingan ingin mengembalikan kerajaan nenek moyangnya atau menuntut kerajaannya sehingga tidak ada alasan politis sama sekali dalam dakwah beliau. Dan beliau bukan karena itu, mana karena memang beliau adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kesimpulannya bahwa nabi dikenal kejujurannya dan itu diakui oleh Arab termasuk diakui oleh Abu Sufyan, tidak ada seorang pun yang menduduh beliau dengan sebagai pendusta, bahkan dikenal dengan kejujurannya. Demikianlah yang diketahui pula oleh Heraklius berdasarkan kitab-kitab terdahulu bahwa Nabi adalah seorang yang jujur. Ya, sehingga beliau adalah benar dalam pengakuan sebagai nabi, klaimnya sebagai nabi. Ya. Dan apa yang beliau sampaikan adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin seorang yang dikenal dusta, berdusta kepada manusia, kemudian dia dibiarkan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditunjukkan pula bahwa pengikut para nabi adalah orang-orang duafa, Demikianlah mayoritas pengikut para nabi kondisinya. Sejak para nabi terdahulu, mereka adalah kaum-kaum du'afa yang dianggap lemah, dianggap remeh oleh para pengikutnya, dianggap kurang akalnya. Namun mereka adalah orang-orang yang berakal sehat, orang-orang yang cerdas karena mengikuti dan membenarkan wahyu. Ya. Namun dan mereka tidak pernah berkurang, tidak surut, bahkan justru bertambah, bertambah karena itulah, karena itulah tabiat iman akan terus bertambah sampai dia sempurna. Ya. <clears throat> Demikian pula tak ada seorang pun yang kemudian setelah dia masuk dalam Islam kemudian benci dan meninggalkannya. Ya, bahkan karena demikianlah manisnya iman apabila sudah bersatu dengan sanubari kolbu. Walaupun terjadi pertempuran, walaupun terjadi peperangan, yang perangnya Rasul dengan umatnya itu bukan terus menang tapi Perangnya itu sijal, silih berganti, kadang menang, kadang kalah. Ya. Namun demikian, itu tidak membuat surut umatnya. Tidak membuat surut dakwah. Nah, kekalahan yang terjadi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang hasil akhirnya berpihak pada para rasul dan umatnya kaum mukminin. Dan itu semua tak tidak keluar dari salah satu dari dua kebaikan, imma kemenangan atau syahadah. Kemudian Abu Sufyan juga menjelaskan mengakui inti sari dakwah Nabi alaihi salatu wasalam yaitu mengajak kepada tauhid dan meninggalkan memberikan peringatan keras dari kesyirikan ya serta perintah Nabi untuk meninggalkan agama nenek moyang ya di samping ibadah akhlak ya termasuk yang di situ disebutkanlah kejujuran Nah, dan iffah menjaga kehormatan diri. Ya, dan menyambung silaturahmi sehingga tidak ada Islam menganjurkan memutus silaturahmi. Tapi ketika Islam memerintahkan untuk meninggalkan ucapan agama, ucapan keyakinan dan agama nenek moyang itu semata-mata karena prinsip agama, bukan bermaksud memutus silaturahmi, tapi karena merupakan prinsip agama urusannya adalah iman dan kufur, urusannya adalah tauhid dan syirik. Sehingga inilah pemisahnya. Ya, tidak bisa bersatu antara kekufuran dengan iman, antara tauhid dengan syirik walaupun itu ayah sendiri, walaupun masih karib kerabat. Ayolah ikhwah rahimani warahmukumullah. Maka tokoh besar ini Abu Sufyan pada ujungnya Allah akan berikan uh, tokoh besar musyrik ini Abu Sufyan yang pada ujungnya Allah berikan hidayah pada dia. Adapun Raja Romawi, Raja Kristen, Raja Nasara itu Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya tidak Allah berikan hidayah, dia tetap di atas kekufurannya karena dia tetap lebih mementingkan kekuasaan, kepemimpinan, hawa nafsunya. Dan itulah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Ya, membuktikan bahwa Heraklius bukan orang yang beriman, dia tetap di atas kekufurannya. Di antara yang menguatkan bahwa Heraklius lebih mendahulukan kerajaannya dan kekuasaannya di atas iman dan dia terus di atas kesesatan dan kekufurannya itu bahwa Heraklius memerangi kaum muslimin dalam perang Mu'tah yang itu terjadi pada tahun ke-8. Ya, tempo atau jeda kurang dari dua tahun dari peristiwa ini. Ya. Dijelaskan oleh Ibnu Ishaq wa balagal muslimin lamma nazalu ma'an min ardi syam anna Herakl nazala fi mi'ati alfin minal musyrikin. Ya. Ketika pasukan kaum muslimin sampai di daerah yang bernama Ma'an, itu yang sudah masuk di wilayah Syam, maka Heraklius mempersiapkan seratus ribu tentara musyrikin untuk memerangi mereka. Ya. Diriwayatkan dari jalur Ibnu Hibban dalam sahihnya bahwa dari sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi saw alaihi wasallam di perang Tabuk juga menulis surat kepada Heraklius. Ya. <clears throat> Namun tetap dia tidak mau menjawab, tidak mau menyambut ajakan Nabi saw alaihi wasallam agar berislam. Ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat Musnad al Imam Ahmad bahwa Herakl dalam perang Tabuk itu menyatakan uh, menulis jawaban kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Inni muslim." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kadzab, bal huwa ala nasraniyatih." Dusta dia. Bahkan dia tetap di atas kekristenannya, di atas nasraniyahnya. Dalam kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid dengan sanad yang sahih ya, dari murs, uh, riwayat Mursal Bakar bin Abdullah Al-Muzani dengan lafaz kadzaba aduwullah laisa muslim ya, dusta dia dusta musuh Allah itu dia bukan muslim ya. nah, sehingga ini menunjukkan bahwa awalnya pada akhirnya tetap tidak di atas Islam ya dia lebih mendahulukan al-faniyah al baqiyah. Ya, lebih mengedepankan al-faniyah dunia yang fana ini di atas akhirat yang kekal abadi. Nah, Kata, karena itu kata Imam Mulakin wa kana al-Islam lam yatamakkan min qalbihi wa lam yuridillahu hidayatahu kama arada hidayatan Najasyi. Ya, sehingga Islam tidak menghunjam di dalam kalbunya dan Allah tidak menghendaki untuk memberikan hidayah kepadanya sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada Najasyi. Ayol ikhwah rahimani rahmukumullah. Maka kelanjutan hadis ini ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدافعه إلى هرقل فقرأه faida fihi kemudian Herakl setelah menjawab um, atau menyimpulkan semua yang dia tanyakan kepada Abu Sufyan ya dan itu semua tidak didust, tidak didustakan oleh Abu Sufyan dan semuanya memang dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan dan setelah dia menyatakan bahwa jika memang benar ini wahyu bahwa yang kamu jawab ini semuanya benar wahai Abu Sufyan maka kekuasaan Nabi ini akan sampai ke kekuasaanku ke kerajaan ini ya kerajaan Nabi ini akan sampai ke tempat aku berkuasa di sini dan menunjukkan bahwa memang Islam telah membuat gentar ya kerajaan besar Romawi dan kerajaan-kerajaan yang lainnya karena apa karena memang kekuasaan kemenangan dan kejayaan itu ada bersama Islam, ada bersama tauhid. Menang dan jaya itu adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menang dan jaya itu ketika seorang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya barang siapa yang tetap mempertahankan kekufurannya walaupun dia memiliki kerajaan, walaupun dia memiliki kekuasaan, maka itu tidaklah bertahan lama akan sirna dan akan hancur barakallahu fikum. Maka setelah itu, setelah Abu Sufyan menyampaikan berita tersebut ya dan menunjukkan gentarnya dia ya dengan uh, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dia di, uh, diterangkan dalam hadis ini dia meminta surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang dikirim disampaikan oleh Dihya ya, kepada pembes, apa, e, pembesar kerajaan Busra ya, yang kemudian surat itu diserahkan kepada Herakl ya, bersama e, kemudian Dihya diutus awalnya Dihya datang kepada Azim Busra membawa surat itu kepada pimpinan negeri Busra kerajaan Busra yang itu merupakan kerajaan Arab yang ikut di bawah atau tunduk di bawah kekuasaan Romawi. Nah, kemudian oleh pimpinan kerajaan Busra itu Dihya diutus untuk melanjutkannya kepada Herakl. Ya. Maka diserahkanlah Dihya pun menyerahkan surat itu kepada Heraklius. Ya. Dan Heraklius pun membacanya. Dan ini peristiwa yang lalu lebih dulu terjadi. Kemudian ini Herakl meminta surat itu ketika Abu Sufyan dia datangkan. Ya, maka dia minta surat yang dikirim oleh yang diserahkan oleh Dehya Al-Kalbi tersebut kepadanya. Lalu dia membacakan surat itu di hadapan Abu Sufyan. Fa'idha fihi yang isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Abdillahi wa rasulihi ila Herakl azimir Rum. Salamun ala man al huda. Amma ba'd. Fa inni ad'uka bidiayatil Islam aslim taslam. Yu'tikallahu ajraka marratain. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ithma al-arisiyin. Wa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Maka ternyata isi surat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya kepada Herakl, pimpinan Romawi, pembesar Romawi. Salamun ala manittaba al-huda. Salam kepada barang siapa yang mengikuti al-huda, Amma ba'd. Sesungguhnya aku menyerumu, mengajakmu dengan seruan Islam. Maka berislamlah niscaya engkau selamat. Ya. Berserah dirilah niscaya engkau selamat. Dan niscaya Allah akan memberikan kepadamu, memberikan kepadamu pahalamu dua kali. Namun jika engkau berpaling, maka sungguh atasmu dosanya al-arisiyin, para petani yakni rakyat Romawi. Dan kul katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, wahai ahlul kitab, kemarilah kalian kepada kalimat yang sama, kalimat persatuan antara kami dengan kalian, yaitu bahwa kita tidak beribadah kecuali kepada Allah dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, sesuatu apapun dan kita satu sama lain tidak menjadikan yang satu sebagai rab rab tandingan bagi Allah taala. Maka jika kalian berpaling maka ucapkanlah isyhadu persaksikanlah bahwa kami adalah muslimin. Itulah surat agung dan mulia yang itu menjadi yang itu telah sampai kepada Heraklius sebelum dia datang atau sebelum dia memanggil rombongan Abu Sufyan dan memang surat itulah yang mendorong Heraklius untuk memanggil Abu Sufyan tatkala dia mendengar ada rombongan Quraisy yang berdagang ke negerinya. Maka karena dorongan dia membaca surat ini yang itu merupakan surat dari seorang nabi Ya. Maka dia tahu berdasarkan kita berdahulu bahwa akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad. Maka dia mendapati surat ini dari Muhammad Abdullah wa Rasulih yang itu orang Arab. Maka dia mendengar ada suku Arab atau kafilah dagang Arab, maka dia segera panggil untuk dia akan mempertanya bertanya sekian hal dalam rangka membuktikan bahwa ini memang benar-benar seorang rasul. Lalu setelah itu terjadi, selesai semuanya, pertanyaan-pertanyaan itu dan telah kita jelaskan panjang lebar, maka dia membacakan surat ini kepada Abu Sufyan itu. Maka isinya sebagai demikian. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang kemudian ditulis di situ dari Muhammad bin dari Muhammad Abdullah wa Rasulih. Ya. Yang ini menunjukkan bahwa sunnah bimbingan sunnah adalah memulai surat itu dengan dirinya yakni dari kepada dari siapa surat ini diawali ya, tulis dulu dari Muhammad Abdillahi wa Rasuli kemudian baru ditulis siapa yang dituju ya dan ini di sini Nabi alaihi salatu wasallam tidak memberikan gelar apapun kepada diri beliau kecuali Abdillahi wa Rasuli karena dua gelar inilah dua gelar kehormatan bagi Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau adalah hamba Allah. Ya. Maka jangan engkau sembah. Ya. Dia adalah hamba Allah, jangan engkau tempatkan di atas kedudukannya. Tetap dia seorang hamba yang beribadah kepada Allah dan beliau adalah uh, manusia termulia dalam predikat sebagai hamba. Dalam hal ubudiyah kepada Allah taala, beliau adalah yang paling mulia, paling sempurna ubudiahnya kepada Allah. Namun beliau adalah rasul. Beliau adalah rasul yang diutus oleh Allah, maka ikutilah beliau, imanilah beliau, taatilah beliau, jangan-jangan kalian dustakan. Ya. hamba Allah sekaligus rasulnya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Muhammad, Hanyalah aku adalah manusia seperti kalian, sama. Aku aku memiliki sifat-sifat manusia. Ya, sebagaimana tabiat manusia pada umumnya. Seperti kalian, sama. Demikian pula aku beribadah kepada Allah. Ya. Maka aku adalah hamba Allah seperti kalian, sebagaimana kalian juga beribadah kepada Allah. Namun yuha ilayya diwahyukan kepadaku. Aku menerima wahyu. Allah turunkan wahyu kepadaku yakni aku adalah rasul. Ya. Bahwa tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah taala. Itu wahyu yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kepada Herakl Azimir Rum. Pada Heraklius Azimir Rum. Di sini Nabi tidak mengatakan dia raja. Ya, atau atau yang semakna dengan itu. Kenapa? Karena tidak ada kerajaan, tidak ada kekuasaan kecuali apabila dia tunduk kepada Islam, kecuali, kalau dia berislam. Sehingga kekuasaan atau status raja Heraklius dalam pandangan Islam itu tidak diakui. Ya. Sehingga beliau tidak mengajarkan Malikur Rum, Raja Romawi, tidak. Namun demikian, beliau tidak kemudian sama tidak uh, tidak ber, kemudian beritahu beliau sama sekali tidak menghorm uh, sama sekali tidak menghormati Heraklius, tidak. Tapi tetap ada penghormat pem, apa penghargaan atau penghormatan yaitu dalam dengan kata-kata alzim Ya. Sehingga tidak menggunakan kata-kata malik Kenapa? Karena ada sebuah maslahah yaitu maslahah ta'alluf. Ya. Menjinakkan kolbu. Ya. Sehingga tidak mengatakan raja karena tidak diakui kerajaan dia secara hukum Islam. Namun tidak kemudian tidak ada penghormatan sama sekali. Tidak. Masih ada penghormatan yaitu dengan kata-kata azim. Supaya apa? Demi kemaslahatan takliful kulub demi kemaslahatan takliful qulub. Lalu beliau mengatakan salamun ala al huda. Ya, ini ucapan salam namun tidak salam secara mutlak tapi beliau batasi ala al huda kepada orang yang barang siapa yang mau mengikuti al-huda karena Heraklius kafir. Ya. Heraklius tapi kalau Heraklius mengikuti Huda, Huda mengikuti hidayah, maka dia terkenai salam ini. Ya, salam itu berarti tertujukan kepada dia. Kalau dia mengikuti al-huda, namun kalau tidak, maka berarti salam ini tidak mengenai dia. Nah, karena Nabi mengatakan salamun ala bal huda. Maka engkau Heraklius, jika mengikuti huda, maka engkau terkenai salam ini. Jika tidak, maka salam ini pun tidak mengenaimu. Ya. Demikianlah al ikhwah merupakan hikmah dalam dakwah dan ini sebagaimana pula diperintahkan kepada Nabi Musa dan Harun ketika berdakwah kepada Firaun yang merupakan raja paling kafir di antara raja yang paling kafir paling kejam namun demikian ya Allah memerintahkan dua hmm. nabinya untuk berucap lembut ya kepada Firaun padahal Firaun paling kejam sudah raja paling kejam ya <clears throat> maka Allah katakan Allah perintahkan kepada nabinya faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha ucapkanlah kepada dia kepada Firaun ucapan yang lembut. Semoga dia mau ingat dan semoga dia mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pada beberapa ayat berikutnya fa'tiya faqula inna rasula rabbika maka datanglah fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika datanglah kalian berdua kepada kepada Fir'aun itu dan ucapkanlah kepadanya bahwasanya kami berdua adalah Rasul utusan Rabbmu fa'arsil ma'ana Bani Israel maka kirimlah bersama kami ya Bani Israel wala tu'adzibhum dan jangan engkau azab mereka qad ji'naka bi ayatin min rabbika kami telah mendatangkan kepadamu ayat-ayat Rabb kami Wassalamu ala manittaba'al huda. Dan assalam kepada barang siapa yang mengikuti al-huda. Inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Dan sungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa azab itu akan menimpa barang siapa yang mendustakan dan berpaling. Sehingga ucapan ini pun diucapkan oleh Musa dan Harun kepada Fir'aun. Tapi dengan mukayat seperti ini. Wassalamu ala manittaba'al huda. Ya. Assalam. Namun kepada siapa? Ala manittaba'al huda. Nah. Yakni kata Ibn Kathir. Wassalam alaika inittaba'atal huda. Assalam kepada kepadamu jika kamu mengikuti al-huda. Kalau enggak maka tidak. Ini kalau assalam ditafsirkan dengan tahiyah. Ya. Atau assalam ada doa keselamatan. Bukan tahiyah, bukan salam penghormatan, namun doa keselamatan. Ya. Maka juga sama, doa keselamatan itu dibatasi kepada siapa? Ala huda. Sehingga imma assalam salam kehormatan ya assalam alaika jika kamu mengikuti hidayah atau doa doa keselamatan kepadamu untukmu jika kamu mengikuti hidayah karena itu pada ayat tadi dilanjutkan inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla sungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa azab itu akan menimpa orang, orang yang mendustakan dan berpaling. Lalu pada surat itu setelah ucapan salamun ala manittabal huda amma ba'du. Ya, amma ba'd. Nah, dan ini merupakan uh, salah satu bentuk fasahah yakni amma ba'du karena demikianlah mabni ala dham karena terputus dari idhofah yang takdirnya adalah amma ba'da salam ya amma ma amma ma amma ba'da ma taqaddam min basmalah min al basmalah wassalam maka fa inni ad'ubuka sungguhnya aku mengajakmu ya maka surat ini ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah merupakan surat nabi kepada Heraklius yang berposisi sebagai raja Herak Raja Romawi. Ya, maka beliau pun menyampaikan dakwahnya. Ya. Maka kata beliau setelah amma ba'du, na'am, fa inni ad'uka bidiayatil Islam, sungguhnya aku mengajakmu, menyerumu bidiayatil Islam. Ya. Diayah yakni dengan ajakan seruan Islam. Diayah dengan harokat kasra pada huruf dalnya bid'ah ya. ya. Seperti wazan syaka yasku shikayah. Da'a yad'u di'ayah. Dalam lafad muslim bida'iyatil islam. Ya, bida'iyatil islam. Maknanya sama. Bida'iyatil islam atau bida'iyatil islam. Apa maknanya? Ay bil kalima ad-da'iyah ilal islam yaitu aku mengajakmu dengan kata kalimat yang mengajak kepada Islam. Apa kalimat yang mengajak kepada Islam? Yaitu kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Sehingga ini ad'uka, sungguhnya aku mengajakmu dengan kalimat seruan atau kalimat yang mengajak kepada Islam yaitu kalimat syahadat. Syahadatain. Ya. Maka lalu berikutnya, aslim taslam. Berislamlah kamu, niscaya kamu selamat. Ya. Ini jika Heraklius ya, seorang yang cerdas tadi, yang jenius tadi, memang benar-benar jenius, dia akan bisa memahami kata-kata ini. Enggak perlu dia khawatir akan keselamatan dirinya jika dia berislam. Mestinya dia tidak perlu takut sehingga apa lebih memilih kekuasaan dan kerajaannya. Kenapa? Karena telah Nabi telah menjamin aslim taslam, berislamlah kamu, niscaya kamu akan selamat. Ya, maka kata-kata ini pun kata-kata yang ringkas ya, membawa makna yang sangat mendalam dan luas. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ucapan ini ghayatun fil balagh, puncak dalam penyampaian risalah. Ya. Wa fihi naw'un minal badi' dan di sini terdapat uh, satu bentuk badi, yakni badi ke bagusan dalam berkata-kata. Nah, yang itu dalam bahasa Arab ya dalam, dalam salah satu cabang ilmu bahasa Arab dikenal dengan al-badi wahwal jinas al-istiqaqi yaitu kesamaan akar kata ya aslim taslam nah yang kata uh, Ibn Mulaqin dalam syarahnya hadza min mahasinil kalam wa balighihi wa ijazihi wa ikhtisarihi. Ini di antara uh, ucapan yang indah dan baligh, tepat, mengena, namun ringkas dan singkat. Ya. Ucapan yang indah, mengena, menghunjam dia sesuai dengan maksudnya, namun ringkas dan singkat. Maka aslim, jika kamu mau berislam, niscaya kamu selamat. Lalu apa? Yuk tika ajraka marratain. Niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahalamu dua kali. Ini juga apa? Konsekuensi yang kamu terima kalau kamu berislam. Konsekuensi pertama, kalau kamu memberi Islam taslam. Niscaya kau akan selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Konsekuensi kedua adalah yu'tikallahu ajraka marratain. Niscaya Allah akan berikan pah pada pahalamu dua kali. Ya. Dalam riwayat uh, dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitabul Jihad, "Aslim aslim yu'tika ajraka marratain." Ya. Aslim aslim. Maknanya adalah ima takkid, takkidul kalam atau penekannya adalah bahwa aslim yang pertama masuk Islamlah kamu. Yang kedua ad-dawam, terus kamu di atas Islam. Ya. Kemudian yuk tika ajraka marratain, niscaya Allah akan memberikan padamu pahalamu dua kali. Yakni apa? Kenapa dua kali? Karena pahala atas imanmu terhadap Nabi Isa, kemudian pahala atas imanmu terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dua kali kamu mendapatkan pahala. Ya, Dua kali kamu akan mendapatkan pahala. Nah, yaitu pahala apa? Mengikuti, beriman kepada Nabi Isa dan pahala karena mengikuti beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. <clears throat> Kemudian kemungkinan kedua, kenapa diberi pahala dua kali? adalah karena pelipat gandahan pahala yaitu dari sisi engkau berislam dan dari sisi nanti jika engkau berislam maka akan menjadi sebab berislamnya rakyatmu karena posisimu sebagai raja. Ya. Namun fa'intawallaita yakni jika engkau berpaling fa inna alaika isma al-arisiyin maka atasmu enggak akan mendanggung dosa al-arisiyin al-arisiyin ya demikian di sini pada uh, riwayat yang disebutkan di sini dengan hur hamzah al-arisiyin ya al-arisiyin Adapun dalam riwayat Abu Dzar itu dengan ya al-yarisiyin. Tidak ada masalah. Maknanya adalah para petani, al-fallah, para petani. Ya. Demikian kata Sa'lab. Adapun menurut Karra, al-aris maknanya al-amir. Al-Jauhari menerangkan bahwa ini adalah Al-Jauhari menerangkan bahwa ini adalah bahasa Syam. Dan Ibnu Faris mengingkari kalau itu dikatakan sebagai bahasa Arab. Tidak, itu adalah bahasa Syam. Dan makna al-arisiyin ini makna adalah para petani. Sebagaimana diterangkan dalam riwayat lain, fa inna alaika isma al-akkarin. Engkau akan menanggung dosa al-akkarin, yakni para al-hurrathin, para penanam, para petani. Ya, para petani. Nah, yang dimaksud adalah para rakyatnya karena penduduk rakyat eh, Romawi mayoritasnya kala itu bercocok tanam. Nah. Al-Khattabi mengatakan arada anna alaika ismat du'afa wal atba illam yaslamu dan lahu. Maksudnya adalah engkau akan menanggung dosa orang-orang lemah dan para pengikutmu kalau mereka tidak berislam karena taklid kepadamu. Di anal asagir atsba al-akabir Ya, karena asagir rakyat yang lemah, yang duafa itu akan mengikuti orang-orang besarnya, para pembesarnya. Ya. Yakni maksudnya adalah engkau bersama dosamu sendiri kalau kamu nggak mau masuk Islam, maka engkau juga akan menerima dosa al-arisiyin dari sisi apa? Karena engkau sebagai sebab mereka tidak mau berislam. Bukan karena engkau menanggung dosa mereka, ya, yakni dosanya mereka ditimpakan kepada kamu, tidak, karena Allah telah mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra, ya, engkau tidak akan menanggung dosa orang lain, tapi maksudnya adalah karena sebagai sebab. Ya, dari sisi engkau pelaku enggak mau berislam, ini dosa tersendiri. Kemudian karena engkau sebagai sebab orang lain tidak mau berislam, ini pun menerima dosa. Iya, engkau menerima dosa. Ayol ikhwa rahimani wa Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan ayat ini, "Wa ya ahlal kitabi, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Yakni jika kalian ingin bersatu, ya, kami kalau kami ingin bersatuan antara kita, ya, Islam dengan kalian wahai Romawi, maka kalimat persatuannya adalah ini. Kita harus bersatu di atas prinsip ini, yaitu apa? Allah na'budu illallah. Kita tidak kutuka, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Kemudian yang kedua, wala nusyrika bihi syai'a dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan yang ketiga, kita satu sama lain tidak menjadikan yang satu sebagai rob bagi yang lain. yakni tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana praktek yang terjadi pada orang-orang Nasrani yang menjadikan para ruhban, para rahibnya, para orang-orang berilmunya sebagai apa? Rab-rab tandingan. Ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu telah menjadikan ya para ruhban dan para pendetanya sebagai rab rab tandingan selain Allah. Ya. Bukan maknanya hanya melulu selalu sujud dan rukuk kepada para ruhban itu, para rahib itu atau para pendeta itu. Tidak. Tidak harus demikian maknanya, tapi ketika para rahib atau para pendeta itu menghalalkan sesuatu, maka diikuti. Padahal tidak ada dalam syariat Injil. Atau ketika dia menghalalkan sesuatu, maka diikuti pula. Diyakini pula itu sebagai halal. Maka ini telah mengangkat, memposisikan para pendeta sebagai apa? Penentu halal dan haram. Yang itu berarti telah menempatkan, memposisikan mereka sebagai Rab tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini jika kalian mau dengan ini, maka kita bersatu. Ya, berarti kita sama, agama kita sama, yaitu di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti kalian dengan itu telah berislam. Namun fa in jika kalian berpaling, faqulu syhadu, maka ucapkanlah kepada mereka, ishadu persaksikanlah bahwa kami adalah kaum muslimin, kalian bukan muslimin, kamilah yang muslimin. Nah, inilah ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, yang beliau kirim melalui surat itu kepada para raja termasuk kepada siapa? Kepada Heraklius. Ya, kepada Heraklius. <clears throat> Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah dan di surat ini, yang surat yang ringkas ini, terdapat perintah aslim. Ya. Terdapat dorongan. Dorongan untuk berbuat, dorongan untuk beramal, tarhib. Di mana? Taslam yu'tika ajraka marratain. Ini targhib. Setelah diperintah, maka diberikan targhib agar mau, agar gembira. Iya. Yaitu apa targhibnya? Niscaya engkau selamat dan niscaya Allah memberikan pahala pahala kepadamu dua kali. Dan terdapat zajar peringatan keras yaitu fa'in tawallaita kalau engkau berpaling maka kamu akan menanggung dosa rakyatmu. Wa terhib ya, pemberian rasa takut yaitu fa ya. Ini rasa takutnya terhi ancamannya. Ya. Kemudian di situ pula ada dalalah, penunjukan, ajakan penunjukan kepada Islam. Apa itu Islam? Apa yang diajak oleh Nabi? Apa itu dakwah Nabi? Maka Allah Nabi alaihi menyebutkan ayat ini. Ya. Maka kata Ibn, uh, Ibn Hajar rahimahullah fi dzalika minal balaghah ma la yakhfa. Di sini terdapat balaghah. Ya. Penyampaian yang cukup kuat dan mengena balaghah. Malayakhfa dan ini sangat tampak, enggak tersembunyi. Bagaimana tidak? Wa kaifala wa huwa kalam man utiya jawami'il kalim. Bagaimana tidak demikian? Bagaimana itu bukan merupakan balagul mubin? Sementara ini adalah ucapan seorang nabi yang telah Allah karuniai dengan, dengan apa? Jawami'ul kalim. Allah karuniai sebagai dengan jawami'ul kalim. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka surat ini <clears throat> yang dikirim oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Heraklius. Ya, surat seorang nabi yang berdakwah kepada umat manusia, kepada segenap alam. Ya termasuk kepada para raja sekalipun yang mana bahkan raja yang memiliki kekuasaan paling digdaya pada masa itu. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak gentar kepada mereka, ya, dengan penuh keberanian. Nabi Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada para raja tersebut. Nah, maka ketika Heraklius membaca surat itu ya yakni sebelum ketika dikirim oleh diserahkan oleh Dihyal Kalbi maka Heraklius membaca surat ini dia yang mengerti kitab-kitab berdahulu dia sebagai raja yang jenius dan berakal berpandangan luas ya maka dia mengerti ini mengerti dakwah Nabi ini hak ya. surat yang ringkas itu yang dibaca oleh Heraklius, Heraklius mengerti ya bahwa itu adalah hak, hanya saja memang dia tidak mau tidak mau mengikutinya. Padahal dia tahu itu hak. Nah, ketika dia memanggil Abu Sufyan untuk semakin membuktikan ini, menguatkan itu, maka semakin kuatlah ya maklumat yang ada pada dirinya. Maklumat yang ada pada dirinya bahwa nabi ini benar-benar hak Kemudian kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, perlu kita perhatikan bahwa surat yang dikirim Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Heraklius ini, ya, adalah mengandung makna yang sangat tinggi, ya, yang di situ ada sesuatu yang mustarakah antara kaum muslimin dengan ahlul kitab. Yaitu apa? Jika mereka mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Wahidul Ahad. Allah yang Maha Esa. Ya. Dan jangan mengagungkan manusia siapapun dia. Seorang raja bahkan seorang nabi sekalipun jangan diangkat kedudukannya menyamai Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasalam mendakwai dia dengan ayat ini sebagaimana dalam ayat ini bahwa kita tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan jangan yang satu mengangkat yang lainnya sebagai rab-rab tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perbuatan kalian wahai Nasara yang telah menjadikan para pendeta sebagai rab-rab tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perbuatan kalian yang telah menyembah mengibadai Isa alaihissalam. Nah, maka jika kalian mau dengan ini maka kita bersatu. Karena kita telah dipersatukan oleh akidah yang sama. Namun jika tidak, maka berarti kita persaksikanlah bahwa kamilah yang muslimin. Dengan kalian bukan orang muslimin. Heraklius yakin bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Ya, namun dia tetap tidak mau mengikuti dan tidak mau menyatakan keimanannya karena dia telah lebih memilih kerajaannya, lebih mengkhawatirkan dirinya. Ya, Dan diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Mulakin rahimahullah hikmah kenapa Nabi alaihi salatu memilih ayat ini ketika mendakwai Heraklius yang beragama Nasrani taksis fi taksis wal hikmah fi taksisi hadil ayat hikmah kenapa Nabi memilih ayat ini bir irsal ira era Herakl ketika mengirim surat kepada Herakl, Heraklius duna ghairiha bukan ayat yang lain kenapa karena Herakl adalah seorang Nasrani sementara Nasran Nasara itu telah ada pada mereka tiga perkara ini yaitu mereka menyembah Isa sehingga dengan itu dan mereka telah menyukutukan Allah dengan mengatakan bahwa Isa adalah satu dari tiga, ya. dan Nasara telah menjadikan para ahbar, para ulamanya dan para pendetanya sebagai rab-rab tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini mengenai mereka semua. Ya. Allah na'budu illallah bahwa kita jangan kita tidak beribadah kecuali kepada Allah, maka jangan kalian menyembah Isa wala nusyrika bihi syai'a dan kita tidak menyekutukan dengan suatu apapun maka jangan kalian menjadikan Isa satu dari tiga apalagi sampai mengatakan Isa adalah Allah <clears throat> dan wala yattakhidha wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah karena perbuatan kalian selama ini telah menjadikan sebagai para ahbar dan ruhban sebagai rab-rab tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Ayol ikhwar rahimani warahmatullah. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan dalam kesempatan pertemuan kita kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua dan menunjukkan indahnya dakwah Islam ya. Dan Islam itu mengajak semua eh, risalah Nabi Muhammad SAW ini berlaku untuk semua termasuk Nabi mengajak para raja Ya. Sehingga dakwah beliau tidak hanya terus khusus pada satu kalangan tertentu saja, tapi untuk semua kalangan tak luput para raja sekalipun Nabi mendakwahi mereka kepada Islam. Barakallahu fikum ilahuna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam